putar semua Jadi memutar semua jari menghadap ke al Aqsa sekarang berputar menghadap ke Masjid menghadap ke maka masjid itu terkenal dengan Masjidul Qiblatain Masjidul Qiblatain maka kalau sudah haji ziarah Madinah ziarah Rasulullah mesti ziarah maka siapa berhaji dan apa jangan tidak ziarah ke Masjidil Qiblat dan Masjid Qiblat. Bagaimana ceritanya? Ya tadi. Nah, ini sebabnya dinamakan Masjidil Qiblat. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan bulan Syaban dengan memperbanyak puasa. Maka puasa dalam bulan Syaban termasuk puasa sunnah. Hingga ada kalanya Nabi berpuasa Syaban sebulan penuh sambung Ramadan. sering kali. Kadang-kadang ya tidak penuh, tapi seringkali penuh. Sebulan Syaban sambung Ramadan. Hingga ada seorang sahabat muda yang bernama Usama bin Zaid. Zaid bin Haritha Zaid bin Haritha itu anak angkat Nabi dan Usama itu putra Zaid. Waktu itu masih umur 15 tahun nanti. Kalau Nabi wafat dia umur 15 tahun. Malah Nabi belum wafat masih keadaan ya mau sakit. Ini Usama diangkat menjadi panglima perang. Umurnya 16 tahun. Tidak dijalankan dulu karena Nabi sakit, sakit, sakit ini ditangguhkan Nabi wafat oleh Khalifah Abu Bakar dilaksanakan tetap menjadi panglima perang Usamah bin Zaid umurnya 16 tahun menjadi panglima perang dalam barisannya ini sahabat tua banyak eh jangan mati nah, Usamah kira-kira masih umurnya 15 tahun gitu tanya pada Nabi Ya Rasulullah mengapa saya ini melihat sampean memperhatikan puasa Syaban lain daripada bulan yang lain dan kadang sampai dia suam melakukan puasa Syaban penuh sampai sama Ramadan. Mengapa? Tanya dia. Karena dia ini anak-anak angkatnya nah, Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi, iya. Laka syahrun. fulun nasu anu kathirat. Itu bulan, bulan Syaban. Banyak orang tidak memperhatikan. Artinya banyak orang lalai. Banyak orang lengah tidak memperhatikan. Bahwa syahrul terfaul a'malu fihi ila Allah. Fa'uhibbu an yufa'amali wa ana sha'ib. Itu bulan amal-amal manusia ini dinaikkan kepada Allah. Artinya dilaporkan oleh malaikat-malaikat petugas kepada Allah SWT dalam bulan Sa'ban. Maka kata Nabi, saya senang amal saya dinaikkan sedang saya dalam keadaan puasa. Nah, ini hadis riwayat Nasai. Dan ada lagi riwayat lain. Jadi dengan hadis ini kita dapat mengetahui bahwa bulan Syaban bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi Muhammad puasa. Kalau begitu puasa Syaban termasuk sunnah. Lalu di dalam bulan Syaban ini termasuk bulan laporan tentang pelaporan amal-amal manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita ambil beberapa hadis, amal-amal kita ini dicatat oleh malaikat-malaikat petugas khusus. Lalu oleh malaikat-malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh pada laporan malaikat. Allah tidak butuh pada catatan malaikat tanpa ke mereka tanpa malaikat-malaikat petugas, Allah kau maha tahu. Di mana saja amal kita, Allah maha tahu. Dan Allah maha kuasa. Tapi kalau ini sudah peraturan Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia tahu bahwa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan setidak-tidaknya mempunyai rasa saya ini dicatat oleh malaikat. Nah inilah hikmah. Sudah? Laporan-laporan itu ada tiga macam. Yang pokok, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Setiap hari amal kita ini dilaporkan oleh malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat-malaikat petugas. Pagi dan sore. Itu turunnya malaikat. Kalau sudah datang waktu subuh, itu malaikat-malaikat datang yang mana Nabi menjelaskan innalillahi malaikatan sayyarah sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat kontrolir malaikat yang kontrol yang malaikat yang periksa mengawas menilik pagi turun beberapa malaikat turun ini keliling mereka amal-amal kita nanti antara asar dan maghrib apus ini kembali turun malaikat bagian malam bainal maghrib bagian asar dan maghrib antara asal dan maghrib turun ini bagian malam. Besok saudara subuh dan kulit samsi, tidak terus turun begitu terus. Ayo. Jadi ini merupakan laporan harian. Lalu ada laporan mingguan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuhradul a'malu alallahi yawmal ithnaini wal khamis diajukan amal-amal itu kesemuanya kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Jadi setiap hari Senin dan Kamis ada latihan. Karena hari Senin dan Kamis ini hari penting. Ada beberapa kekhususan. Termasuk Senin dan Kamis, wah ini amal-amal kita dilaporkan oleh malaikat yang bertugas kepada Allah Wa Taala. Nah, ini